Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan berikutnya terhadap Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Di sini halaman 78 yang punya kitab diperhatikan ya, halaman 78. Penyebutan seputar utusan-utusan Rasulullah yang diutus untuk ke raja-raja yang na barakallahu fikum di seluruh pelosok Paham ya? Di seluruh penjuru, siapa saja utusan-utusan Rasulullah SAW yang diutus tersebut. Disebutkan sini, arsala SAW salam Amr bin Abi eh, Amr bin Umayyah Ad-Damri. Naam, ilan Najasyi bi kitabihi fa aslama radhiyallahu anhu masyaallah. Waktu itu Rasulullah mengutus salah satu sahabat namanya Amr bin Umayyah Ad-Damri. Ini di antaranya. Mengutus untuk apa? Mengutus membawa semacam surat yang surat tersebut ditujukan kepada Raja An-Najasyi. An-Najasyi itu ungkapan untuk penguasa di mana? Ethiopia atau Habasyah. Wa illa Najasyi bukan namanya. Adapun An-Najasyi sendiri namanya siapa? Ashama. Namanya adalah Ashama. Nah, itu namanya Ashama. Ternyata Aslan, masuk Islam Raja Najasyi. Masya Allah. Para ulama mengikutkan An-Najasyi termasuk bagian dari sahabat atau bukan? Waktu itu Rasulullah hidup. Beriman dengan Rasulullah, tapi meninggal dalam kondisi tidak pernah berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah sahabat? Atau bukan? Eh, bukan. Terus Najasyi namanya ya. Raja Najasyi, penguasa Habasyah, penguasa Ethiopia. Nah, barakallahu fik Ashamah ini. Waktu itu ketika disodorkan surat langsung masuk Islam. Masuk Islam. Beriman dengan Rasulullah, meninggal di atas keimanan. Meninggal di atas keimanan Raja Najasyi. Sallu ala akhikum. Salatkanlah saudara kalian fa innahu mata bi Dia mati tidak di bumi kalian. Surat gaib waktu itu. Paham ya? Nah, nah sekarang pertanyaannya, orang yang masuk Islam beriman dengan Rasulullah meninggal di atas keimanan tapi belum pernah jumpa Rasulullah SAW itu termasuk sahabat bukan? itu pertanyaannya lah terus apa? Ya, namanya apa namanya? <laughs> Ya, itu pertanyaannya, namanya apa namanya istilahnya? Kalau bukan sahabat. Bukan, kalau tabi'in malah justru hidupnya zaman sahabat, bukan zaman Rasulullah. Jauh lagi. Kenapa? nggak bertemu. nggak bertemu. Hidup di zaman Rasulullah tapi nggak bertemu. Beriman dan mati atas keimanan, apa istilahnya? Ada istilahnya dalam ilmu mustalah itu. Kalau sahabat kan jelas, sahabat orang yang berjumpa Rasulullah, beriman Rasulullah, mati di atas keimanan. Nah, ini kalau hidup di zaman Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, mati di atas keimanan tapi belum pernah berjumpa Rasulullah SAW. Apa namanya? Antum? Ah. Tabiin bukan. Kalau tabiin hidup zaman sahabat. Apa? Naam ahsan. Mukhadram namanya. Namanya mukhadram. Eh, naam. Mukhadram itu dia posisinya nggak pernah jumpa Rasulullah. Paham ya? Nah, beriman dengan Rasulullah, meninggal di atas keimanan. Nah, seperti itu. Kalau tabi'in hidup ini zaman sahabat, bukan zaman Rasulullah. Nah. Kita lihat lagi sini. Berikutnya Wadihyah Nam Ibn Khalifah Al-Kalbi ila Hiraqil Azimur Rum. Utusan berikutnya Dihyah Al-Kalbi. Ma'rufnya Dihyah Al-Kalbi yang diutus untuk apa? Untuk menyampaikan enam surat kepada Hiraqil, Hercules. Paham ya? Pembesar Rum, pembesar Romawi. Paham ya? Na'am barakallahu fi. Na'am. Heraklius. Awa faqaraba wa kada wala muslim. Bayangkan, hampir-hampir mendekati tapi tetap enggak masuk Islam juga. Paham ya? Nah, yang diutus adalah Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi. Naam. Yang ketiga, wa ba'atha Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi ila Kisra Malik Al-Furs fatakabbar wa mazzaqa kitabah sallallahu alaihi wasallam Kemudian yang ketiga, Rasulullah mengutus Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Naam. Diutus untuk apa? Naam barakallahu fiik mendakwahi eh, kaisar eh, keraja Persia. Naam ya? Naam barakallahu fiik. Kemudian malah justru sombong disobek-sobek suratnya. Paham ya? Kan utusan. Kalau utusan itu kalau dalam masalah utusan itu mau Islam ataukah kafir kalau masalah utusan-utusan peperangan itu aslinya enggak boleh bunuh. Kalau utusan nggak boleh dibunuh. Paham ya? Tapi kalau ada yang dibunuh, ada yang membunuh itu biasanya terjadi kedoliman di situ. Paham ya? Nah, waktu itu yang diutus siapa? Abdullah bin Hudafa membawa surat, suruh nyampaikan kepada nampar kalau fikum, Nam eh Nam barakallahu fikum, barakallahu fikum Kisra ini. Paham ya? Kaisar ini ya, raja. Nam raja pembesar Persia ini. Nam Kemudian apa barangkali fik sombong. Malah suratnya disobek-sobek. Famazzakahullah wa mamalikahu kullam mazzaq. Akhirnya Allah taala pun menghancurkan Nah, menghancurkan orang tersebut dan juga budak-budaknya semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu taala dengan kehancuran yang sangat. Dengan apa? Bidda'wati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi bidzalik. Karena dengan doa jeleknya Rasulullah sallallahu alaihi yang disampaikan kepada kepadanya. Maksudnya apa? Rasulullah mendoakan kejelekan. Suratnya di sobek sobek suratnya. Allah musta'an. Karena ad Allah itu artinya mendoakan kejelekan. Ini lihat ini. Bidakwati Rasulullah alaihi. Doa kejelekan berarti ya. Kalau antum ingin ingin orang doakan antum kebaikan, jangan pakai ala. Tapi pakai lam. Ud'uni. Ya akhi ud'uni ya akhi. Ya akhi ud'u ya ya Kalau antum bilang ud'u berarti doakanlah aku kejelekan. Beda sedikit ala sama lam. Kalau antum minta pakai bahasa Arab, ud'uli, doakanlah aku kebaikan. Kalau ud'u alayya, doakan untukku kejelekan. Ini lihat ini. waktu Rasulullah alaih. Ya, dengan sebab doa kejelekan yang Rasulullah tujukan untuk na'am barakallahu fik eh, penguasa atau pemimpin tadi itu. Naam. Kemudian berikutnya Hatib wa Hatib bin Abi Balta'ah. Naam ila Muqawqis, Malik Iskandariyah wa Mesir. Naam. Waktu itu yang diutus diantaranya Hatib bin Abi Balta'ah yang diutus kepada pembesar atau raja Mesir. Nam raja Iskandaria Mesir. Nam abah hampir-hampir masuk Islam, hampir-hampir ya. Walam yud karena Islam tapi nggak disebutkan dia masuk Islam, cuman hampir-hampir aja. Mendekati aja. Nam, yang namanya dakwah. Wa asal hadaya ilaihi sallallahu alaihi haf Kemudian justru malah dia apa? Nam barakallahu nam atau Eh, <clears throat> memberikan hadiah-hadiah nam kepada Rasulullah SAW dan juga pemberian-pemberian. Intinya tidak masuk Islam, tidak dikenal masuk Islam. Nam cuman di antara hadiahnya apa di antaranya hadiahnya? Budak. Ya kan? Nam budak yang eh, barakallahu fik yang dihadiahkan oleh eh, al Mukawwis ini nam kepada Rasulullah SAW yang akhirnya apa? melahirkan anak yang nama Ibrahim. Ewa. siapa budak tersebut? Namanya siapa antum? Nah, budak wanita yang dihadiahkan untuk Rasulullah SAW oleh apa? Nah, barakallah peraja Mesir yaitu Al-Muqawqis. Siapa itu? Eh, lupa? Ibunya Ibrahim siapa? Ewa antum? Maria al Kiptiyah. Maria bintu itu siapa kemarin? Maria bintu siapa kemarin? Apa? <laughs> Maria bintu siapa? Apa? Maria bintu siapa kemarin Irsyad? Sam'un. Paham ya? Al-Qibtiyah itu nam. Itu diantaranya. Kemudian juga ada beberapa hadiah yang lain sih baglah itu namanya duldul namanya baglah itu enam hewan perkawinan antara kuda dengan keledai namanya namanya duldul nanti disebutkan nanti namanya duldul Allah eh, musta'an setelah ini barakallahu fiqh wa Amr bin As ila malikai Uman Masya Allah waktu itu juga yang diutus adalah Amr bin As kepada enam barakallahu fiqh dua pembesar Uman nah Fa'aslama, tapi dua-duanya masuk Islam. Oman itu negara dekat Yaman. Paham ya? Jadi, nah barakallahu fik antara Oman mau ke Yaman itu nanti eh, barakallahu fik bisa jalan darat. Tembusannya Hadramaut. Paham ya? Itu jaraknya ya nggak terlalu lama cuman bisa langsung tembus dengan darat. Jadi Oman itu negara tersendiri. Paham ya? Dekat negara Yaman. Naam. Wa khallaya baina Amr wa sadaqah wal-hakam wal hukm nam eh, wa khalaya baina amr wasadaqati wal wal hukmi bainan nas faradhiyallahu taala anhuma maksudnya apa maksudnya waktu itu na barakallahu fikum nam kedua raja tersebut e, memberikan apa nah memberikan secara amanah kepada Amr na barakallahu fik yaitu dengan suatu sedekah dan juga e, agar dia itu nah menjadi seorang hakim di antara manusia. Maksudnya diterima dakwahnya. Namanya utusan Rasulullah itu Amr bin As. Yang berikutnya, Wasalid ibn Amr al-Amiri ila Haudah bin Ali al-Hanafi bil Yamamah. Naam, bil Yamamah. Tempat namanya Al-Yamamah. Naam. Berikutnya, Wasuja' bin Wahab al-Asadi ila al-Harith bin Abi Shammar al-Ghassani Malikul Balqa min Asy-Syam. Berikutnya wal Muhajir bin Abi Umayyah al-Makhzumiyah ila al-Harith al-Himyari. Berikutnya wal Ala bin Hadrami ila Mundir bin Sawa al-Abdi, Malikul Bahrain, raja Bahrain, fa aslama, masuk Islam. Yang terakhir wa arsala Aba Musa al syari wa Mu'adh bin Jabal kilaihima ila ahli Yaman. Ma'ruf ini ya. Kemudian Rasulullah mengutus Abu Musa al syari dan Mu'adh bin Jabal. Kemana? Ke negeri Yaman. Nah, ke negeri Yaman. Akhirnya masuk Islam. Amatu mulukihim wa Artinya apa ini? Akhirnya kebanyakan raja-raja mereka masuk Islam dan juga rakyat sipilnya. Sukoh itu artinya rakyat sipil. Paham ya? Sukoh itu artinya rakyat sipil itu. Jadi ketika Abu Musa Asy'ari berdakwah di Yaman, kemudian juga Mu'adz bin Jabal, itu kebanyakan mereka di sana waktu itu apa Ahlul kitab. Makanya Rasulullah mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, innaka di kaumen, min ahli kitab. Wahai Mu'ad, kamu akan mendatangi kaum dari kalangan ahli kitab. Di Yaman waktu itu banyak ahli kitab. Orang Yahud masih ada di Yaman. Ada kampung khusus itu orang Yahud itu. Nah, paham ya? Kemudian karena waktu itu ada kejadian perang atau semisalnya, akhirnya apa? Mereka semua orang Yahud yang asli di Yaman itu dikirim ke Israel. Paham ya? Nah, di daerah Damaj, barakallahu fik namanya ada kampung nama Waton yang dulu tempat untuk peperangan itu. Itu kampung Waton itu juga waktu itu masih ada beberapa orang-orang Yahudi di situ. Akhirnya dipindahkan ke Son'a. Kemudian Son'a dengan berjalannya waktu mungkin mereka sudah mulai sedikit itu ya. Akhirnya mereka tanda pergi ke Israel, gabung sama orang Yahud sana. Nah, ya? Seperti itu. Jadi di Yaman waktu itu orang Yahud juga banyak, orang Yahud dan Akhirnya setelah mewanti-wanti mengatakan pertama kali yang kamu dakwahkan adalah tauhid. Itu. Ila an yuwahidullah agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Akhirnya apa? Dengan dakwah mereka berdua Abu Musa al-Ash'ari dan Mu'ad bin Jabal dengan seizin Allah SWT kebanyakan raja-raja Yaman masuk Islam dan rakyat sipilnya pun juga masuk Islam apa di antara pesan Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari Bashira wala tunafira yasfira wala tu'assira wa tatawa'a artinya apa kasihlah mereka itu kabar gembira dan jangan dibikin lari kemudian apa Nah, permudahlah mereka dan jangan apa? Dan jangan dipersulit. Dan salinglah kalian bersaudara. Itu di antara pesan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.